Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id Kau muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah sebelum kita lanjutkan ada faedah tambahan yang ingin disampaikan berkaitan dengan halaman 144 145 tentang makna wa idasta'anta fasta'in billah e, <clears throat> maknanya menurut sesaat adalah perintah anjuran maknanya adalah sebagaimana kalimat sebelumnya idza tafas fas'alillah yaitu perintahnya adalah perintah anjuran Ini perintah anjuran untuk hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang meskipun manusia mampu untuk melakukannya. Maka penjelasan tambahan tentang hal ini adalah penjelasan Syekh Ibnu di <clears throat> tafsir Juz Amma di tafsir surat Al-Baqarah dalam pembahasan tentang masalah apakah diperbolehkan minta tolong kepada makhluk dalam hal yang memang boleh minta tolong pada makhluk padanya yaitu dalam hal yang mampu diwujudkan oleh makhluk maka untuk hal-hal yang mampu diwujudkan oleh makhluk apakah minta tolong orang itu hukumnya boleh maka jawaban beliau adalah al-aula Allah yasta'ina nabi ahadin. Yang lebih utama, berarti yang lebih afdal, berarti anjuran adalah tidak minta tolong kepada siapapun. Ya, maka di, maka sama dengan apa yang disampaikan oleh sesaat Biasanya ada anjuran untuk tidak minta tolong kepada siapapun dalam perkara yang mampu diwujudkan oleh manusia. Kasim Nuthimin mengatakan hal yang sama Al-Aula yang lebih utama yang lebih afdal adalah tidak minta tolong kepada siapapun dalam hal yang mampu diwujudkan oleh makhluk illa kecuali dalam dua keadaan <clears throat> maka dianjurkan untuk tidak minta tolong kepada siapapun meskipun itu hal yang yaitu dalam hal-hal yang mampu diwujudkan oleh makhluk kecuali dalam dua keadaan ila indal hajati ya, ketika ada kebutuhan ya, memang ada kebutuhan kita akan terlalu menyiksa diri kalau tidak minta tolong orang kemudian yang kedua au idza alima anna sahibahu yusiru ya- yusiru bidalika atau yasuru bidalika atau manakala kita tahu kita yakin bahasanya orang tersebut gembira jika kita mintai tolong maka tentu kita tahu uh, Bahasanya membuat orang gembira, seorang muslim gembira itu amal yang mulia. Di hadis yang dinilai Hasan oleh Al-Albani, Nabi menyampaikan, Afdalul a'mal sururun tudkhiluhu fikul, fikul bil muslim. Amal paling utama adalah membuat gembira, membuat senang seorang muslim. Maka berangkat dari hadis tersebut, ini, maka berkenaan dengan poin yang kedua fayasta'inu bihi min ajli idkhali sururi alaihi sehingga di pengecualian yang nomor dua maka minta tolong kepada orang tersebut dalam rangka membuat supaya dia gembira dan bangga ini ada orang-orang yang demikian dicintai ini, ya ada atau ada seorang yang demikian dicintai oleh banyak orang atau sejumlah orang dan mereka-mereka ini orang-orang yang mencintainya ini sangat senang jika bisa berkhidmat kepadanya sangat senang jika berkhidmat eh, kepadanya bahkan jadi satu kebanggaan satu kebanggaan jika beliau misalnya mampir ke rumahnya, sangat bangga jika pernah ketemu dengannya, sangat bangga kalau pernah mungkin membawakan tasnya dan sebagainya. Ada kebanggaan, ada kegembiraan, ada kebahagiaan. Maka eh, maka dalam hal ini orang yang dicintai orang yang dicintai oleh sejumlah orang ini dia bisa minta tolong dia dianjurkan untuk atau kemudian boleh tanpa tanpa kemakruhan kan bahkan ini membuat gembira ya ini satu hal yang dianjur dia minta tolong pada orang-orang tersebut supaya dia senang gembira bisa punya kebanggaan bisa cerita saya so, begini begini dengan Ya, maka uh, yang afdal adalah tidak minta tolong kepada orang lain dalam hal yang mampu diwujudkan oleh manusia kecuali dalam dua hal ketika tidak minta tolong itu terlalu menyiksa diri sendiri terlalu menyusahkan diri sendiri dan dalam rangka membuat gembira orang yang merasa gembira dan bangga jika eh, bisa menolong seseorang dan ketika itu yang ketika dalam dua kondisi ini maka yang baru sepatunya yang dimintai tolong untuk menolong kemudian kita lanjutkan jelasan untuk hadis yang ke-23 oleh syarih hafizullah ta'ala as burhanun sedekah itu adalah bukti yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah batu juz'in al mali memberikan sebagian dari harta sedekah di sini adalah sedekah dalam makna sempit itu sedekah harta bukan sedekah dalam makna luas senyum itu sedekah kata-kata yang menyejukkan itu sedekah bukan itu sedekah dalam makna yang sedih bukan sedekah dalam makna luas yang sudah Nabi definisikan dengan Nabi katakan kullu ma'rufin sedekah. Semua amal kebajikan itu sedekah. Dan sejumlah ulama mengatakan yang dimaksudkan oleh hadis adalah zakat yang wajib. Pendapat kedua mengatakan sedekah di sini mencakup zakat dan sedekah sunnah. Namun tidak terdak ter, tidak termasuk padanya nafkah wajib. Semacam nafkah suami pada istrinya, nafkah suami pada anaknya, nafkah seorang ayah pada anaknya itu tidak termasuk dalam hadis ini. Pendapat yang ketiga yang dimaksudkan adalah semua yang dikeluarkan oleh seseorang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dari hartanya. Ini kalau pakai pendapat yang ketiga, termasuk diantaranya adalah nafkah wajib. Burhanun artinya da, ay dalilun hmm. artinya bukti. Wadhalika dan hal tersebut anal mal bahasanya harta itu disukai oleh jiwa. Faman badalal mala maka siapa yang mengorbankan hartanya untuk taat pada Allah Azza wa Jalla Fa'ada dalilun. Maka ini adalah bukti bagusnya keimanannya. Dan bukti bahasanya hatinya telah terpatri padanya iman. Dan dan bukti bahasanya ridha Allah lebih dia sukai daripada harta yang dia sukai. Wasabru dan sabar itu adalah ya, cahaya yang panas, yang menyengat. Yang dimaksud dengan sabar adalah menahan jiwa untuk tidak melakukan sesuatu hal yang untuk tidak melakukan sesuatu hal yang tidak terpuji. Amalayah sunu biha yang tidak bagus bagi jiwa. Dan menahan maka sabar adalah upaya seorang untuk menahan dirinya, mengendalikan dirinya, menahan dirinya amala, eh, itu bukan amala ya. Itu anma itu. Sama dengan sebelumnya amalayus sunuh, Kalau ini amma la yaliku bihi yaitu lamnya itu uh, harusnya alif itu bukan lam sama dengan kalimat sebelumnya amma la yaliku bihi hal-hal yang tidak layak baginya sabar ada tiga macam sabar untuk menghindari maksiat pada Allah sabar untuk eh, tetap taat kepada Allah, sabar untuk taat ke, eh, untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dan sabar untuk menghadapi takdir Allah yang menyakitkan. Karena takdir Allah ada dua macam. Takdir Allah yang menyakitkan menurut kita. Sakit, jatuh miskin. Atau takdir Allah yang menyenangkan. Diberi sehat, ini diberi lancar rezeki dan seterusnya. Biadami tasakhuti dengan tidak marah-marah terhadap takdir Allah yang menyakitkan tadi atau tajazu'i keluh kesah berkeluh kesah karena takdir Allah yang tidak menyenangkan tersebut. Dan level di atas sabar adalah level ridha dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Ya, level itu di, dengan takdir Allah Azza wa Jalla itu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa biasa disebut dengan ikhlas. Ya, dalam bahasa percakapan di masyarakat kita, ya, rida itu diksi yang dipakai adalah ikhlas. Sudah diikhlaskan saja yang barang yang hilang. Gitu. Ya, ikhlas di situ maksudnya ridho Jika ada yang bertanya kenapa Nabi jadikan kalau sholat itu cahaya, sedangkan untuk e, sedekah itu bukti, kalau sabar itu cahaya yang panas. Kala ta'ifatun sejumlah ulama mengatakan di antara ulama yang menjelaskan semacam ini adalah Sa'ibnu Nuthimin. Adia ufihi hararatun. Kalau dia itu cahaya yang ada hararah, ada panasnya. Maka nasabah cocok ayuzkara disebutkan dengan sabar. Yang kot yakunu seringkali sabar itu menyelisihi keinginan jiwa. Dan Nabi tidak menyebutkan puasa di sini. Sejumlah ulama mengatakan karena puasa termasuk sabar. Karena puasa di dalam puasa terdapat sabar untuk taat kepada Allah, sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Oleh karena itu terdapat dalam hadis bahasanya Allah Azza wa Jalla berfirman, puasa itu untukku dan akulah yang membalasnya. Orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya, makannya dan minumnya karenaku. Dan terdapat dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dinilai dhaif oleh Al Albani puasa itu setengah sabar. Dan Al-Quran itu adalah hujah atau argumen yang akan membelamu atau akan menuntutmu. Al-Quran adalah firman Allah Azza wa Jalla yang dibawa turun oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang ada mushaf yang ada di hadapan kita saat ini itulah Al-Qur'an. Maka mushaf yang ada di hadapan kita saat ini itulah yang akan menjadi hujah laga argumen yang membilamu atau menuntutmu. Adapun Orang yang atau pihak-pihak yang mengatakan bahasa mushaf yang ada di hadapan kita ini adalah mengungkapkan Al-Quran atau menceritakan Al-Quran yang sesungguhnya. Ini pendapat Asy'ariyah dan Maturidiyah. Fa'inah hadal kaula maka pendapatnya adalah pendapat yang menyelisih zahir hadis. Karena hadis menjadikan Al-Quran, yaitu hadis yang sedang kita bahas, menjadikan Al-Quran sebagai hujah dan tidak dan tidak menjadikan dan Nabi tidaklah menjadikan hujah pada sesuatu yang itu merupakan mengungkapkan Al-Quran atau menceritakan Al-Quran. Wal al Quran hujatun laka yakni artinya siapa yang mengamalkan Al-Quran maka Al-Quran akan membelanya atau alaika artinya siapa yang meninggalkan beramal dengan Al-Quran maka itu akan Al-Quran akan menuntutnya wafil hadis wafil hadis minal fawaidi kandungan hadis ini wajibnya beramal dengan zahir Al-Quran dan wa anal dan pada asalnya adalah beramal dengan zahir Al-Quran sehingga kita tidak perlu menafsirkannya, tidak perlu membelokkan redaksi atau lafat dari makna zahirnya. Fi si hadis ini eh, adalah manusia terbelah menjadi dua bagian. Ada orang-orang yang Al-Quran itu membelanya dan Al-Quran itu menuntutnya. Dan bahasanya tidak dijumpai ya, kategori yang ketiga di antara dua kategori ini. Kemudian wafihi isi hadis ini azamatu hadal Qur'ani keagungan Al-Qur'an ini dan bahasanya Al-Qur'an akan berikan persaksian pada hari kiamat. Ima boleh jadi dia akan menjadi hujah pembela seseorang atau penuntut seseorang. Bapak dadalika setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali membagi manusia menjadi dua kategori dengan Nabi katakan kulunasi yardu. Yang dimaksud dengan yardu adalah pergi di waktu pagi dan berangkatnya seseorang dini hari. Maka setiap orang beraktivitas pergi keluar rumah di pagi hari. Maka ada yang menyelamatkan dirinya. yakni artinya semua orang keluar rumah, normalnya orang di pagi hari keluar rumah lantas dia maka ada orang-orang yang menyelamatkan dirinya min khilal melalui berbagai macam amal yang dia lakukan, berbagai macam aktivitas yang dia lakukan. Ya, faka'annahu yabi'u waktahu dan di situ kalau dalam dari sisi bahasa Arab digunakan kata-kata baik, faka'annahu seakan-akan orang itu menjual waktunya kemudian mendapatkan timbal balik berupa amal yang dia kerjakan di waktu tersebut. Famu'tikuha kemudian dia selamatkan dirinya. Ya, ini artinya mereka terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah mu'tikuha. Artinya mu'tiku nafsahu memerdekakan dirinya atau mu'tikun nafsihi boleh juga mu'tikun nafsahu itu kalau mau mu'tikuha ya mengikuti mu'tikuha berarti mu'tikun nafsihi Menye, me, membebaskan dirinya dari hukuman, membebaskan dirinya dari neraka melalui sejumlah amal soleh yang dia kerjakan. Alladhi yardabihi Rabbuhu yang Rabbnya itu ridha dengannya. Wadal kismu dan kategori inilah yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya Wa minan nasi ma yashri nafsa batira'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Di antara manusia ada orang yang menukar dirinya untuk mendapat eh, dalam rangka mencari ridha Allah dan Allah Maha Penyayang dengan hamba-hambanya. Kemudian manusia jenis yang kedua adalah mubikuhah Mubik artinya muhlik, membinasakan. Wadhalika anak ba'dan nas, sebagian orang itu membinasakan, mencelakakan dirinya sendiri. Dan dua jenis manusia ini juga sudah Allah pembagian semacam ini juga sudah Allah sebutkan dalam firmannya di surat Asy-Syams fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan pada manusia dua jalan fujuruha jalan durhaka wa taqwaha dan jalan takwa hasilnya qad aflaha man zakaha sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya wa qad dan merugi orang yang mengotori jiwanya oleh karena itu satu hal yang baik bagi para hamba menukar membarter dirinya dengan dia barter kepada dengan Allah Azza wa Jalla. Dia selamatkan dirinya. Dan ini terwujud mata jika mereka jadikan waktu mereka itu masrufatan habis untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hal ini Allah sebut dengan jual beli. Dalilnya di surat At-Taubah ayat yang ke-111, sehingga Allah membeli dari orang-orang yang beriman diri mereka dan harta mereka timbal baliknya untuk mereka surga. Wafi mukabil sebalik Allah berfirman katakanlah bahasanya orang yang merugi adalah orang yang khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Dia rugi dirinya rugi dan Eh, rugi keluarganya. Rugi keluarga itu artinya tidak berjumpa dengan keluarga pada hari kiamat. Dan orang yang masuk neraka itu tidak akan berjumpa dengan keluarganya. Jika keluarganya di surga, dia tidak akan berjumpa. Jika keluarganya sama-sama di neraka, sama juga tidak tidak berkumpul bukan berjumpa berkumpul maka yang dimaksud dengan khasiru ahlihim adalah tidak berkumpul dengan keluarga dan semua orang yang masuk neraka dia tidak akan kumpul dengan keluarganya jadi keluarganya di surga tidak kumpul karena dia di neraka atau sama-sama di neraka juga tidak akan mumpul ala dhalika wal khusranul mubin ingatlah bahasanya itulah kerugian yang nyata. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tatkala menyebut satu persatu ada itu menyebut satu persatu kabilah-kabilah atau marga-marga dalam suku Quraisy Nabi katakan istaru angkusakum selamatkan diri kalian dari adab Allah aku tidak bisa menolong kalian dari adab Allah sedikit pun Dan terdapat dari salah satu ulama salaf bahasanya mereka membeli dirinya dari Allah dengan mengorbankan nilai dari budak di jalan kebaikan dia dia keluarkan dia nilai tadi berarti harta senilai ini, Iya, senilai dirinya seandainya dia jadi Buddha. Dan harta tersebut disalurkan fi bulil khair di jalan-jalan kebaikan yang mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wal maksud intinya manusia terbagi menjadi dua bagian. Ada orang-orang yang betul-betul berakal yang menyelamatkan dirinya dan macam yang kedua adalah kebaikan dari macam yang pertama, orang yang membinasakan dirinya dengan terus-menerus melakukan berbagai macam maksiat. Eh, isi hadis ini wafil hadis al fawaid yang terkandungan hadis ini bahasanya tidak boleh tidak seorang itu harus beramal wal amal saya kunuli jami amal itu akan dilakukan oleh semua orang hanya saja ada yang melakukan amal yang soleh, yang itu akan menyelamatkan dirinya dan ada orang yang melakukan amal yang jelek yang itu akan membinasakan dirinya. Kemudian hadis yang ke-24 qala al-musannifu rahimallahu taala dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkataan yang Nabi riatkan dari Tuhannya Azza wa Jalla bahasanya Allah berfirman wahai hambaku sesungguhnya aku haramkan diriku untuk berbuat zalim dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian Fala tadolamu, maka janganlah kalian saling mendolimi. Wahai hamba-hambaku semua kalian orang yang sesat, kecuali orang yang aku beri hidayah. Mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian semua. Wahai hamba-hambaku semua kalian adalah orang yang lapar kecuali orang aku beri makan. Mintalah makan kepadaku, niscaya akan aku beri makan. Wahai hamba-hambaku semua kalian telanjang, kecuali orang yang aku beri pakaian mintalah pakaian padaku, niscaya aku beri pakaian. Wahai hamba-hambaku, semua kalian melakukan dosa di waktu malam dan atau siang, dan aku mengampuni semua dosa. Mintalah ampunan kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan bisa eh, menimpakan bahaya bagiku. fataturuni sehingga aku mendapatkan bahaya. Kalian tidak bisa memberikan manfaat kepadaku fatan fauni sehingga kalian memberi manfaat padaku. Wahai hamba-hambaku seandainya yang pertama dan yang terakhir dari kalian, baik manusia ataupun jinnya, itu berada dalam alaat kokol birojulin wahidin mingkum ini adalah berada dalam keadaan hati orang yang paling bertakwa di antara kalian. Semua kalian seragam, keadaannya adalah keadaan orang yang paling bertakwa. Maka seandainya semua manusia, bahkan semua jin adalah manusia-manusia yang paling bertakwa, maka itu tidaklah menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku seandainya ya, seandainya kalian semua dari yang awal sampai yang terakhir baik manusia ataupun jin kanu ala afjari kolbi rojulin wahidin itu keadaannya adalah keadaan orang yang paling durhaka. Maka itu tidaklah mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku seandainya semua kalian dari yang awal sampai yang akhir, manusia ataupun jinnya, mereka berada di, di satu tanah lapang yang sama. Lantas semuanya meminta padaku. Lantas kukabulkan dan kuberikan semua orang apa yang dia minta maka itu tidaklah mengurangi perbendaraanku, mengurangi apa yang aku miliki, kecuali sebagaimana satu jarum mengurangi lautan ketika dimasukkan ke dalam air laut. Wahai hamba-hambaku, innamahiya akmalukum usiha lakum. Itu adalah amal-amalmu yang aku catat untuk untuk aku catat dan aku rekam untuk kepentingan kalian. Thumma wafikum iyaha. Kemudian aku balas. Kemudian aku berikan balasan kepada kalian. Maka siapa yang menjumpai kebaikan maka pujilah Allah dan siapa yang menjumpai ternyata balasannya atau ternyata isi catatannya tidak seperti itu, tidak seperti kebaikan, tidak seperti yang pertama, fala yalumanna ila nafsahu. Jangan salahkan kecuali dirinya sendiri diatkan oleh muslim. Penjelasannya kalau fi ma yarwihi an Rabbi azza wa jalla ini hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang dinukil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari firman Allah azza wa jalla dan itu bukan Al-Qur'an. Sehingga hadis qudsi tidak dibaca ala jihati ta'abbud ya diskusi tidaklah eh, uh, dibaca ala tidak ta'abudi dalam rangka ibadah. Tidak sah dibaca dalam sholat. Nah, ulama berselisih, tentang hadis kutsi, ulama berselisih pendapat. Eh, Nabi melihatkan dari Allah ini aksinya ataukah hanya maknanya. Kalau hanya maknanya artinya redaksinya dari Nabi. Namun maknanya dari Allah. Ataukah sebenarnya hadis kudsi itu redaksinya dan maknanya dua-duanya dari Allah. Cuma itu bukan Al-Quran. Maka ulama dalam masalah ini punya dua pendapat yang terkenal. Sesaat tidak membahas lebih lanjut. Wahai hambaku, ya di sini harfun nida Wahada minallahi dan hal ini dari Allah Azza wa Jalla adalah dalilun ala rahmatin minhu. Adalah bukti kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Dengan Allah memanggil hambanya padahal Allah tidak membutuhkan mereka. Bahkan mereka lah yang membutuhkan dia Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadi jam dari abadun Ya, di sini ibad di, diitofahkan kepada disandarkan kepada di, Allah sandarkan pada dirinya dan penyandaran ini untuk menunjukkan mulianya hamba-hamba tersebut. Fa'inal ubudiyata karena penghambaan itu adalah kedudukan yang mulia bagi makhluk. Dan penghambaan itu ada dua macam. Penghambaan yang istimewa itulah untuk orang-orang yang masuk ke dalam agama. Jadilah mereka orang Islam. Mereka inilah hamba eh, orang yang melakukan penghambaan yang bersifat khusus atau penghambaan spesial. Kemudian yang kedua, penghambaan yang bersifat umum mencakup semua makhluk, maka semua manusia baik mukmin ataupun kafir adalah hamba Allah dalam makna yang kedua ini. Walfaku dan perbedaan di antara dua penghambaan ini, penghambaan spesial itu maksudnya adalah seorang itu mendekatkan diri kepada Allah dengan ketundukan, ketaatan, dan beribadah. Maka dalam ubudiyah khasah itu terdapat memberikan respon positif terhadap perintah-perintah syar'i. Sedangkan ubudiyah amma Ai nama al-ubudiyah al-amma fahiyah maka ubudiyah amma adalah allati yathbutu biha alal abdi. Ini, maka penghambaan yang bersifat umum adalah penghambaan yang berlaku pada seorang hamba ahkamu syariati hukum-hukum syariat walau lam ya'mal biha meskipun dia tidak mengamalkannya wakilah dan ada yang mengatakan ubudiyah amma adalah penghambaan yang Allah jalankan pada para hamba-hambanya dengan irodah kodariyah kauniyah yang yang familiar kita jumpai yang ini kedua ini. Yang familiar kita jumpai kalau di umumnya buku-buku menjelaskan ubudiyah amma Syekh Ibn Thaymin, Syekh Abdul Razak itu maknanya yang kedua ini. Ubudiyah al-amma ma yajrillahu azza wa jalla ala ibadihi bil iradatil qadariyatil kauniyah. Eh, saya pribadi malah baru uh, mendapatkan ini baru kali ini mendapatkan ubudiyah amat dengan pengertian fayallati yathbutu biha alal abdi ahkamu syariati walau lam ya'mal biha Dan, nah, nah, dan namun kalimat ini juga uh, ya, tidak gamblang uh, eh, ya, ma, cakupan maknanya. Uh, ah, ya lati yathbutu biha alal abdi ahkamu syariati walam lam ya'mal biha Ye, Intinya sama, ubudiyah amma itu mencakup orang kafir, mukmin dan kafir. Tadi sebagaimana di atas disebutkan, ubudiyah amma tashmulu jami'al khalqi fakulu nasi mu'minuhum wa kafiruhum ibadullah. Hanya saja sisi penghambaannya itu di mana? Maka kalau definisi yang pertama adalah Ya, pada hamba ini yaitu orang kafir melekat padanya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia orang kafir ini tidak mengamalkannya. Maka hukum-hukum syariat itu melekat kepada semua orang mukmin ataupun orang kafir meskipun dia tidak mengamalkannya karena dia orang kafir. Jadi uh, ubudiyah amma dilihat dari sisi acuannya tetap hukum syariat. Jadi sholat itu sholat puasa Ramadan itu wajib untuk orang kafir. Meskipun dia tidak mengamalkannya dan tidak boleh mengamalkannya dan tidak sah jika mengamalkannya selama masih berada dalam kekafirannya. Nah itu ubudiyah amma. Namun hukumnya melekat pada mereka. Eh, dan supaya mereka bisa mengamalkannya, mereka harus meninggalkan dulu kekafiran dan masuk ke dalam Islam. Nah, sedangkan pendapat yang kedua tentang ubudiyah amma itu tidak berkenaan dengan hukum syariat, namun berkenaan dengan irodah Kaunia Ini sama dengan irodah kodaria. Eh, yang ini sama dengan takdir. Bahasanya semua orang mukmin dan kafir terikat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Waqat istadalla ahlul ilmi dan para ulama berdalil dengan hadis ini hadis yang sedang kita bahas bahasanya orang kafir itu mukhatabuna nabi syariah terikat dengan syariat. Dan ini adalah menurut tafsiran lain alladhi yufasiru al-ubudiyata yang menafsirkan penghambaan di sini dengan penghambaan ammah, penghambaan yang general itulah ubudiyat al-qahri wal qadari. Ubudiyah penghambaan dalam bentuk pemaksaan tidak bisa mengelak dari takdir Allah wal qadari sehingga disebut dengan pemaksaan karena tidak bisa mengelak dari dan menghindar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka terutama kalau kita mengacu pada misalnya ubudiyah amma adalah ubudiyah berkenaan dengan irodah, qadariyah dan kauniyah maka ya, Ya, ubudiah ini atau dua jenis ubudiah ini memiliki beberapa nama. Jadi ubudiah Allah itu ada dua macam, ada ubudiah khasa dan ubudiah amma. Ya, ubudiah khasa itu nama lainnya ya, ubudiah ikhtiariyah. Ubudiah ikhtiariyah. Diri yang itu atas dasar kerelaan dan kerelaan dan kemauan sendiri. Kan ubudiyah ammah yang tadi disebutkan ubudiyatul qahar itu e, disebut juga dengan ubudiyah al-ittirariyah. Ubudiyah yang tidak ada pilihan yang lain. Mau tidak mau ya harus tunduk dengan takdir. Kemudian ubudiyah khasa itu disebut juga dengan ubudiyah terhadap uluhiyah Allah. Eh, sedangkan ubudiyah ammah itu disebut dengan ubudiyah al-ubudiyatu li rububiyatillahi li rububiyatihi ubudiyah terhadap rububiyah Allah. Kemudian ubudiyah khasa di situ eh, Nah, abdun bimakna abidin. Ini ubudiyah khasa. Maka ubudiyah kan berarti abdun. Abdun dalam ubudiyah khasa itu bimakna abidin. Orang yang beribadah. Hamba di situ ada artinya abid, orang yang beribadah. Sedangkan abdun dalam ubudiyah amma itu maknanya bimakna mu'abbadin. Orang yang ditundukkan. Orang yang dipaksa. Kemudian kauluhu ini haram tu zulma alam nafsi. Yang dimaksud dengan zalim adalah al tidak mendolimi orang lain dan mengambil sebagian dari haknya haram tu mana tu nafsi minhu. Aku larang diriku untuk berbuat zalim dengan hamba-hambaku padahal aku mampu melakukannya. Maka fafi hadal hadis di potongan hadis ini minal terdapat pelajaran bahasanya Allah Azza wa Jalla terkadang mengharamkan untuk dirinya melakukan beberapa perbuatan. Wafihi isi potongan hadis ini dalalatun dalil akan kuasa Allah Azza wa Jalla, Allah kuasa untuk mendolimi mendolimi makhluk, khilafan li ba'dihim. Yang ini menyelisihi sebagian manusia Lakinnahu akan tetapi meskipun Allah itu bisa zalim, Allah tinggalkan berbuat zalim kepada e, hambanya li adlihi karena dia adalah zat yang ma'adil la li ajzihi. Ya, bukan karena ya, tidak mampu untuk berbuat zalim. Ya. Yang dimaksud dengan khilafah li ba'dihim adalah asy'ariyah. Hmm. Asy'ariyah itu mengatakan Allah tidak zalim dalam pengertian Allah itu tidak bisa zalim. Allah itu tidak zalim dalam konsep Asy'ariyah, Asy'ariyah dalam konsep akidah Asy'ariyah. Allah tidak zalim dalam pengertian maknanya adalah Allah tidak zalim. Karena Allah itu pemilik semuanya dan dia tak, nah, dia bisa saja memasukkan orang beriman menjadi ke dalam neraka selama Dan orang yang sangat ingkar, orang yang sangat kafir malah dimasukkan ke Allah dan semacam Nah, Allah tidak zalim dalam konsep asalnya artinya Allah tidak bisa zalim. Semua apapun Allah berbuat, Allah tidak zalim. Dan ini dikarenakan definisi zalim menurut Definisi zalim menurut asalnya adalah melakukan tindakan dalam sesuatu yang di luar pemerintah. Padahal semua ini semua makhluk itu tidak Allah subhanahu kalau mau ngapain saja apa ngapain saja kalau orang itu melakukan tindakan kepada miliknya apapun yang dia lakukan orang boleh di sini adalah melakukan tindakan kepada sesuatu dengan itu maka balik menunjukkan pengertian Allah itu tidak bisa menolak. Dan hadis ini ini haram tu zulma ala nafsi. Ya, aku haramkan, aku larang diriku untuk zalim kepada hamba-hambaku. Artinya Allah bisa zalim, cuma Allah larang dirinya untuk zalim dengan hamba-hambanya. Artinya berbuat zalim itu satu hal yang mungkin pada Allah. Ini berbuat zalim itu satu hal yang mungkin pada Allah. Hanya saja Allah tidak melakukannya. Ya, maka ya, maka eh, maka zalim di sini artinya adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, ketika orang yang beriman yang ya, orang yang beriman, orang yang beribadah dimasukkan ke surga, ke neraka, nah, itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka itu zalim. Nah. Maka kalau dalam pengertian bahasanya zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka Allah bisa zalim. Namun Allah mengharamkan dirinya untuk zalim. Bisa saja Allah itu memasukkan orang yang beriman ke neraka selamanya. Bisa. Namun itu zalim. Dan Allah haramkan dirinya untuk berbuat zalim. Kemudian hadis ini Dalil bolehnya menggunakan kata-kata nafas yeah. untuk zat ilahi, zat Allah Subhanahu wa taala. Maka nafsullah, nafasnya Allah itu ya sama dengan Allah itu sendiri. Karena nafas di sini sama dengan zat al-ilahi. Yeah. Maka nafas ketika disandarkan kepada Allah Eh, misalnya perkataan eh, Isa ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik ta'lamu ma fi nafsi ya Allah engkau tahu apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui ma fi nafsik apa yang ada pada nafasmu maka nafsik itu bukan eh, eh, satu sifat Allah Subhanahu wa taala bukan sifat Allah namun nafsu di situ artinya ya Allah itu sendiri. Hmm. Maka ayat ta'lamu ma fi nafsi wal a'lamu ma fi nafsik itu tidaklah menunjukkan adanya e, sifat Allah namanya nafsu tidak. Karena nafsu di situ sama dengan zat ilahiyah, sama dengan Allah itu sendiri. Wa ja'altuhu Ja'ala di sini ja'ala syar'i. Dan tak di sini tak fa'il kembali kepada Allah haknya domir maf'ul kembali kepada kezaliman. Seakan-akan Allah katakan dan Allah jadikan kezaliman itu di antara kalian para hamba sesuatu hal yang haram, sesuatu yang terlarang, sesuatu yang tidak boleh dalam syariat. Dan terdapat banyak nas yang menunjukkan keharaman kezaliman. Ya, kezaliman dalam bahasa ya, dalam bahasa Indonesia terjemahnya banyak sekali, padanannya banyak. Kezaliman itu sama dengan menyakiti, menganiaya, uh, mengganggu. Ya, ya, menyakiti, menganiaya, mengganggu, uh, menghilangkan kenyamanan dan yang lainnya itu semua kosakata terjemah untuk uh, untuk zalim. Zahir hadis menunjukkan bahasa ini yang dimaksud dengan kezaliman eh, adalah kezaliman sebagian hamba dengan yang lainnya. Dan wakat ya boleh jadi termasuk dalam hal ini kezaliman yang paling besar yaitu kezaliman dalam bentuk berbuat kesyirikan dan boleh jadi termasuk di dalamnya kezaliman orang terhadap dirinya sendiri. Maka yang paling mendekati dolim dalam hadis ini adalah dolim di antara sesama manusia. Meskipun ya, kata sesaat tidak menutup kemungkinan tiga jenis kedoliman tercakup dalam hadis ini. Kedoliman terhadap hak Allah berupa kesyirikan, kezaliman ya, terhadap diri sendiri dengan melakukan maksiat yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dalam hal ini haramnya zalim dengan orang yang beda agama. Wa min huna maka dari sini kami e, tegaskan tegaskan bahasanya tidak boleh bagi seorang muslim mendolimi non-muslim. Dan ini adalah hukum asalnya. Wal kaidah al-ammah dan kaidah umumnya. Khususnya lebih-lebih lagi jika ada uhud dan perjanjian wa mawathiku perjanjian. Karena Allah Azza wa Jalla mengharamkan untuk menyakiti orang kafir yang punya hubungan ikatan perjanjian. Dan kezaliman terhadap ya, wa'a'zamu min dalika dan yang eh, yang lebih besar daripada hal itu adalah menyakiti non muslim dengan membunuh dan menumpahkan darahnya. Dalam hadis disebutkan siapa yang membunuh orang kafir yang punya ikatan perjanjian dengan kaum muslimin maka dia tidak akan menjumpai surga. Maka dari sini kami tegaskan bahasanya mereka-mereka orang yang pergi ke negeri kafir tidak boleh bagi mereka di negeri kafir menghalalkan harta eh, penduduk negeri tersebut baik itu ya, harta milik negara kafir atau harta milik person-person uh, orang kafir. Las, uh, khususan eh, lebih-lebih lagi anal insana misalnya seorang itu tidaklah masuk ke negeri kafir kecuali dengan takzirah. Takzirah itu visa. Dan visa ini memuat ikrar pernyataannya kalau akan mematuhi aturan di negeri tersebut secara global. Secara global dia akan e, menegaskan kalau bersedia untuk diatur. Qauluh ya ibadikulukum daluna ilaman hadaitu fastahduni ahdikum. Dal artinya orang yang bingung jauh dari jalan yang lurus kecuali orang yang aku berhidayah kecuali orang-orang yang aku beri taufik untuk menempuh jalan hidayah. Fastahduni artinya mintalah hidayah kepada aku Ahdikum artinya akan aku beri kalian taufik untuk menempuh jalan yang lurus. E, Fafil hadis isi hadis ini hukum asal manusia adalah tidak mengetahui hukum-hukum syariat. Isi hadis ini adalah motivasi untuk mencari ilmu talabil ilmi wa wal hadasi alaihi. Ini hadas itu kalau hadas itu kejadian ini peristiwa ya mungkin aktivitas ya aktivitas alaihi di atas ilmu. Wafihi isi hadis ini adalah batul asbabi melakukan usaha untuk mencari ilmu di antara usahanya adalah doa minta sama Allah Azza wa Jalla. Wafisi hadis ini bahasanya hidayah itu dimintakan kepada Allah Azza wa Jalla karena Allah berfirman fastahduni ahdikum. Wafisi hadis ini di antara sebab e, menuntut ilmu adalah berdoa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah beri Allah memberi hidayah dan taufik sehingga mengenal jalan yang lurus. Kauluhu ya ibadi kulukum ja'iun ila man at'amtuhu fastat'imuni artinya mintalah makan padaku niscaya aku beri. Jika seorang itu memperhatikan alam raya, dia akan jumpai bahasanya semua kebaikan dan nikmat yang ada di alam raya ini berasal dari Allah Azza wa Jalla. Siapakah yang menurunkan hujan? Siapakah yang menghidupkan bumi? Yang dimaksudkan dengan menghidupkan bumi adalah membuat tanah gembur. Siapakah yang menjadikan tumbuh-tumbuhan itu menghasilkan hasilnya? Siapakah yang menjadikan tumbuhan itu tumbuh berkembang? Eh, Manal di makanal insana? Siapakah yang memberikan kemampuan manusia memberikan kepada manusia kemampuan untuk menundukkan hewan sehingga manusia bisa menyembelih hewan dan memakan dagingnya dan ila ghair dalika min amillahi dan nikmat-nikmat Allah azza wa jalla yang lainnya. Kemudian isi hadis ini hukum asal hukum asal para hamba adalah uh, lapar dan isi hadis ini adalah motivasi dorongan untuk meminta makanan kepada Allah. Dan dari hadis ini menunjukkan ini mencakup al-qalil wal kathir ah, makanan sedikit ataupun banyak. Oleh karena itu sepatutnya manusia memohon kepada Tuhannya kepada Allah agar Allah mencurahkan kepadanya berbagai macam nikmat dan yusbih sama mencurahkan padanya berbagai macam nikmat. Dan di antara cakupan hadis ini menurut sejumlah ulama adalah di antara cakupan dan kandungannya adalah seorang e, berupaya untuk mencari rizki wa ayyabataria dan mencari karunia Allah Azza wa Jalla sebagaimana firman Allah Ta'ala dialah Allah zat yang menjadikan untuk kalian bumi itu galulan mudah untuk ditempuh maka berjalanlah kalian di penjuru-penjuru bumi wa kulu min rizki dan makanlah sebagian dari rizki Allah wa ilaihin nusur hanya kepada Allah kalian semua dikumpulkan Isi hadis ini adalah kemurahan Allah Azza wa Jalla dan kasih sayang dengan para hambanya. Dan Allah membukakan pintu doanya orang yang berdoa. Maka Allah telah jelaskan pada para hamba mahum fihi min fakrin Bahasanya mereka itu membutuhkan Allah. Wa hum fihi min hajatin ilahi. Mereka itu berhajat pada Allah. Suma ma'adhalika kemudian di samping itu. Dia Allah zat yang meminta para hamba untuk berdoa kepada Allah. Supaya para hamba menawarkan atau menyodorkan hajat-hajatnya kepada Allah. Kemudian kauluhu fi hadal hadis ya ibadi innakum tuhtituna billayli laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku kalian berbuat dosa di waktu malam dan siang. Eh, yakni artinya fil laili bi di situ maknanya fi. Bil laili wan nahar bi di situ maknanya adalah fi di waktu malam dan di waktu siang. Dan yang dimaksud al khata di sini boleh jadi takus soab atau fi'lul maksiat. Takus soabi ma ya, berarti meninggalkan yang benar atau melakukan kemaksiatan. Wa ana aghfiru jami'an fastaghfiruni lakum. Mintalah ampunan kepadaku niscaya aku ampuni. Fihi maka isi potongan hadis ini karunia Allah Azza wa Jalla kepada para hamba dalam bentuk mengampuni dosa dan bahasanya Allah Subhanahu wa taala layak juzihu maghfiratu dhunubi jami'an. Tidaklah e, Allah itu tidak tidak mampu, artinya berarti mampu. Allah mampu mengampuni semua dosa dan itu tidaklah memberatkan Allah. Ofisi hadis ini hukum asal manusia adalah yukhti melakukan kesalahan, menyelisih syariat. Dan bahasanya manusia itu banyak salahnya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman anhu tentang manusia innau kana zaluman jahula si manusia itu sangat zalim dan bodoh. Wa ma'adzalika meskipun demikian, Allah Azza wa Jalla bukakan untuknya pintu taubat dan pintu marfira, pintu ampunan. Fastaghfiruni yuradu boleh jadi yang dimaksudkan dengan Fastar ini adalah meminta ampunan dengan doa. Dan ini tidaklah diragukan adalah di antara perkara yang disukai. Meskipun seorang itu berada sudah dalam derajat yang tinggi dalam keimanan dan ketakwaan. Ini buktinya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun demikian agung kedudukannya, beliau berdoa dalam sujudnya, ya Allah ampunilah dosaku seluruhnya yang kecil-kecil ataupun yang besar, yang awal sampai yang akhir, yang dilakukan terang-terangan ataupun yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Wa alaman Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi mengajari umatnya yang paling mulia setelah nabinya itu Abu Bakar As Siddiq untuk mengucapkan dalam doanya adalah eh, uh, mengucapkan doa Yang ini dibaca di dalam sholat, demikian juga di rumah. Ya dalam karena Abu Bakar mengatakan ya Rasulullah alimni doa'an ada ubihi fi solati wa fi baiti. Fi solati wa fi baiti. Baik Rasulullah ajarilah aku doaan ada ubihi. Doa yang akan aku panjatkan fi solati di solatku Ya, yaitu di, di tasawuf akhir sebelum salam wafi baiti dan ketika aku duduk dan berada di rumah. Maka kalimat-kalimat doa ini di samping dianjurkan dibaca dalam sholat, demikian juga dianjurkan untuk diperbanyak dibaca ketika seorang itu berada di rumah. Allahumma ini dalam tu nafsi dulman kathira. Ya Allah, aku zalim dengan diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Wala ila anta. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau fafir lima firatan min indika. Ya Allah, berilah padaku ampunan dari sisimu. Warhamni, sayanglah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sehingga engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan Nabi mengajari Aisyah wanita yang beliau cintai untuk berdoa di malam yang istimewa yaitu Lailatul Qadar. Berdoa Allahumma innaka afuun tuhibul afwa fa'fu anni. Kemudian yang kedua, wakotakunun marfiratu boleh jadi marfirah meminta ampunan di sini adalah min khilal melalui fi'lil a'mali melakukan sejumlah amal saleh yang bisa menjadi sebab ampunan dosa. Karena amal soleh itu dengannya Allah mengampuni dosa. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Hud, Innal hasanati yudhibina sayi'at amal kebaikan itu menghapus amal kejelekan. Dan firman Allah Jalla wa'ala dan mereka yadra'una mencegah dengan amal kebajikan asayata amal kejelekan. Maka berarti fastarfiruni mintalah ampunan kepadaku mencakup dua hal kata beliau. Yang pertama adalah tolabul marfirah bidu'a Eh, meminta ampunan dengan cara berdoa minta ampun, kemudian melakukan amal-amal soleh yang menjadi sebab untuk bisa mendapatkan ampunan. Kemudian kau luhu ya ibadi inakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Artinya kalian tidak mampu menimpakan madarat kepada aku dan memberi manfaat padaku memberikan manfaat pada aku titik. Eh, ba'da an arada al marfirota maka setelah Allah menawarkan ampunan, menawarkan marfirah dan marfirah sama dengan satu dunub menutupi dosa. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, kudrotahu kuasanya, warinahu dan kekayaannya tidak membutuhkan makhluk. Maka dia Allah yang memberikan manfaat kepada manusia dan menimpakan madarat pada manusia. Dan manusia tidak punya kemampuan untuk memberikan manfaat kepada Allah, tidak pula menimpakan madarat kepada Allah Jalla wa'ala. Maka fafil hadis isi potongan hadis ini kesempurnaan kuasa Allah Azza wa Jalla dan bahasanya Allah itu mengatur makhluk dengan apa saja yang Allah kehendaki karena dia Allah tidak membutuhkan manusia dan ya, dalam hal ini ada hal yang patut uh, untuk dibedakan bahwasanya manusia tidak bisa menimpakan madarat pada Allah namun manusia bisa menimpakan ada pada Allah gangguan sehingga di hadis qudsi Allah Allah berfirman yu'duni ibni adam Yu'dhuni ibnu Adam. Manusia menyakitiku. Ya, ini tidak bertentangan dengan hadis ini. Lantabuluhu duri duruni. Karena madarat beda dengan adha. Bahaya atau kerugian berbeda dengan gangguan. kalau manusia mengganggu Allah bisa. Yu'dhuni ibni Adam manusia menyakitiku ya subudar. Dia mencaci maki waktu. Eh, wa anadahu. Padahal akulah yang mengatur waktu. Maka orang yang mencaci maki waktu itu Allah sebut dengan menyakiti Allah. Namun itu tidak memberikan madarat pada Allah. Lanta beluru artinya la tatamakanu, tidak memiliki kemampuan. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, seandainya lauan awalakum wa akhirakum dan seterusnya, maka Allah tawarkan, Allah paparkan keadaan manusia. Di masa fitakotumihin fi zaman, di masa silam dan masa belakangan. Bahasanya manusia dengan perbedaan zaman, meskipun berbeda zamannya, takhtalifu qudratuhu maka berbeda-beda kemampuannya Kama yulahadu hadal fakus sebagaimana perbedaan ini bisa dilihat dari satu zaman ke zaman yang lain. Wahakada itu demikian juga perbedaan kemampuan manusia dan jin. Dan fihi hadis ini dalil bahasanya jin itu termasuk dalam kata-kata hamba. Jika semua kalian itu hatinya adalah hati manusia yang paling busuk di antara kalian. Fujur yang dimaksud dengan fujur adalah maksiat. Dan itu diambil dari kata-kata fajar. Fajar artinya insyikak. Terbelah. Ka'annahu yansyakku hadal qalbu an maksiatin. Nah, kenapa maksiat itu disebut fujur? Sehingga pelaku maksiat disebut fajir. Karena seakan-akan hati orang itu menjadi terbelah gara-gara maksiat. Hatinya luka. Ya, hatinya insyaka terbelah. Ya, robek, luka gara-gara maksiat yang dia lakukan. Kemudian fihi hadis ini dalil bahasanya fujur dan taat itu berkaitan erat dengan hati. Maka tempatnya takwa dan fujur adalah hati likaulihi karena sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ala afjari qalbi rajulin minkum. Oleh karena itu terdapat dalam hadis yang sudah kita bahas, ala inafil fil jasadi ita solahal salahal solahat salahat salahal jasadu kullu wa ita fasadat fasadal jasa kullu ala wahyal qalbu. Kemudian isi hadis ini sa'atu rinallahi anil ibad. Allah itu betul-betul tidak membutuhkan hamba dan eh, dengan ketidak eh, Allah itu tidak membutuhkan hamba secara besar dan luas. Dan bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mendapatkan manfaat dari hamba dan tidak bisa mendapatkan manfaat dari hamba sedikit pun sehingga ketaatan hamba dan maksiat hamba itu tidaklah menjadi manfaat bagi Rabbul Izzati wal Jalal.